Alhamdulillah. Wa bi'idznillah taala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu al-huquq al-mushtari al-mushtarakah bainaz zaujain yaitu hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri dan padanya terdapat empat apa dua sub pembahasan dan kita telah berada pada sub pembahasan yang kedua dan di bawahnya terdapat empat cabang pembahasan. Enam, yaitu dua cabang yang telah kita sebutkan halul istimta dan yang kedua subutun nasab yaitu hak-hak yang berserikat di dalamnya suami istri yang kemudian uh, sub pembahasan yang kedua darinya adalah hak-hak yang ditimbulkan yang muncul dengan sebab adanya ikatan pernikahan yaitu hukum yang pertama adalah hilul istimta terhalalkannya istimta dan yang kedua subutun nasab menetapnya nasab atau ditetapkannya nasab dari anak yang lahir dari keduanya Kemudian al-far'u thalith, cabang yang ketiga atau hukum yang ketiga yang ditimbulkan dari akad pernikahan yaitu subutu hurmatil musoharah menetapnya hurmatu al musoharah yaitu hubungan kekerabatan menjadi haram dengan sebab pernikahan itu beberapa apa bahasanya beberapa uh, kelompok enam menjadi haram beberapa kelompok dengan terjadinya akad pernikahan atau yang diistilahkan dengan hurmatul musoharah yang pertama kata penulis rahimahullah taala yaitu yahrumu 'ala rajuli ayatazawwaja bi ummahati bi bimujarradil aqad 'alaiha alal al-asah liitlaqi qawlihi ta'ala wa ummahatukum linisaikum fa in dakhala bi imratihi fatahrum 'alaihi ummahatuha bil ijma' Yang pertama menjadi haram atas seorang lelaki yang menikahi istrinya, yang menikahi seorang wanita, haram baginya menikahi ibu daripada istrinya, yakni mertuanya, mertua perempuannya. Nah, maka haram bagi lelaki untuk menikahi mertua perempuannya bimujarrodil akad. Karena semata-mata akad yang terjadi ini pendapat yang lebih sahih. Ya, walaupun belum terjadi uh, duhul. Ya, belum terjadi pergaulan antara keduanya. Akan tetapi sudah terjadi akad, maka haram baginya untuk menikahi ibu dari istrinya. Dan ini keharaman yang selama-lamanya. Ya, hormat al-abadiyah. Ya sehingga e, mertua adalah menjadi mahram selama-lamanya. Nah, bukan sementara waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala wa ummahatuku wa ummahatu nisaikum. Yani di dalam surat Nisa ayat 23 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari golongan-golongan tersebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya. Ya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian wa anak-anak wanita kalian, saudara-saudara perempuan kalian dan seterusnya sampai kepada ummahatu nisaikum. Diharamkan pula atas kalian ibu dari istri-istri kalian, yakni mertua. Fa in bi imratihi fatahrum alaihi ummahatuha bil ijma'. Ya, kalau seorang lelaki telah menggauli istrinya, telah duhul, maka haram secara ijma. Ya, tidak ada perselisihan. Namun kalau sang lelaki belum sempat menggauli istrinya lalu kemudian bercerai, maka ini perselisihan. Tetapi di sini asy syeikh Hafidahullah taala menguatkan pendapat yang lebih sahih adalah haram walaupun belum duhul, belum digauli. Semata-mata terjadinya akad maka menjadi haram selama-lamanya dari mertua perempuannya. Nah, demikian barakallahu fikum. Sebagian ulama berpendapat ya tidak menjadi haram karena belum duhul. Ya, sehingga uh, yang yang haram adalah kalau sudah duhul. Tapi kalau belum digauli kemudian bercerai, maka boleh dia menikahi ibunya. Maka ini khilaf barakallahu fikum sebagian merujihkan ya yang pertama dan sebagian lainnya merujihkan yang yang kedua. Wallahu taala a'lamu bisawab. Naam dan penulis di sini Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah merojihkan yang pertama yaitu haram secara mutlak walaupun belum duhul yakni semata-mata akad saja. Kemudian yang kedua harumu ala rajul an yatazawwaja bibinti zaujatihi wa hiya rabibatuhu in kana qad dakhala bi ummiha fa in aqada ala ummiha wa lam yadkhul biha jaza an yatazawwaja ibnataha jaza an yatazawwaja ibnataha au bi furu'i abnaiha au banatiha minan nisa liqaulihi ta'ala wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ila akhiril ayah masih An-Nisa ayat 23 yang kedua terharamkan atas suami atas lelaki menikahi binti zaujatihi anak perempuan istrinya atau yang disebut dengan Robibah. Ya, Robibah. Anaknya istri dari suami yang lainnya yang telah meninggal atau yang telah bercerai dengannya. Ya, lalu kita menikahi seorang wanita atau janda yang punya anak. Maka anak itu ya anak perempuannya wanita tadi disebut dengan robibah. Kalau sebaliknya wanita yang menikah dengan seorang lelaki yang lelaki itu punya anak ya dan anaknya lelaki maka disebut dengan robib ya robib di sisi istrinya sebaliknya robibah di sisi suaminya dari sisi suaminya ya dari sisi laki-laki maka anak perempuan dari istri disebut robibah ya dan sebaliknya disebut disebut robib maka robibah haram untuk dinikahi ingkana qad bi ummiha kalau si lelaki tadi sudah menggauli ibunya. Sudah menggauli ya wanita yang janda tersebut. Ya, kita untuk mempermudah memahaminya, kita sebut dengan janda karena ya e, berarti janda sudah menikah dan sudah berpisah dengan suaminya atau sudah tidak ada suaminya. Dan dia punya anak perempuan maka anak perempuan disebut robiba haram dinikahi oleh suaminya yang yang baru ya haram tetapi keharaman ini ingkana qad kau bi ummiha kalau memang sudah duhul ya sudah apa digauli fa in aqada ala ummiha wa lam yadkhul biha kalau seandainya dia menikah ya terjadi akad nikah tapi belum sempat digauli kemudian bercerai maka jaza an yatazawwaja ibnataha boleh bagi lelaki tersebut tadi menikahi kembali menikahi lagi anak perempuannya ya robibahnya tadi seandainya sudah duhul ya tapi kalau belum digauli lalu diceraikan maka anak perempuannya tadi boleh dinikahi lagi oleh lelaki tersebut kenapa karena belum belum digauli ya belum terjadi duhul terhadap ibunya ya au bi furu'i abnaiha au banatiha minan nisa ya atau boleh di bawahnya ya dari cucu perempuannya ya dan seterusnya kalau belum di digauli ya tapi kalau sudah maka haram untuk dinikahi Robibah itu menjadi mahram selama-lamanya. Sebagaimana mertua perempuan, maka robibah juga menjadi mahram selama-lamanya. Ya, kalau dia sudah apa menggauli ibunya. Ya, walaupun sudah diceraikan. Robibah itu tetap menjadi mahram. Begitu pula e, cucu perempuannya. Ya, istri yang pernah kita ceraikan, dia punya cucu perempuan. Ya, maka yakni anak cucu dan seterusnya ke bawah itu juga mahram sebagaimana robibah tadi. Ya. Naam. Dan seterusnya ke bawah, cicit. Ya, begitu pula tadi mertua. Ya. Ibunya mertua, neneknya mertua dan ke atas itu juga menjadi mahram selama-lamanya. Ya. Naam. Kemudian uh, hal ini dilandasi dengan firman Allah taala masih dalam surah An-Nisa ayat 23. Warabaibukum lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Diharamkan atas kalian juga robibah-robibah kalian untuk dinikahi fi hujurikum yang di dalam pemeliharaan kalian ya yang kalian telah menggauli ibunya. Yang kalian telah menggauli ibunya. Maka di sini ada uh, e, takyid ya ada pengkhususan memang di dalam ayat ini allati dakhaltum bihinna. Berarti yang belum sempat duhul, yang belum sempat digauli berarti tidak menjadi haram. Ya, tidak menjadi apa? Haram. Naam. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Jika kalian belum sempat duhul, maka tidak ada dosa atas kalian. Ya, untuk menikahi uh, robibah tadi atau anak perempuan dari wanita dari ibunya yang kita nikahi. Nah, kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, menjadi haram dengan sebab ikatan pernikahan Ia yahrumu 'alal mar'ati ba'da talaqiha min zawjiha aw wafatihi wa 'iddatiha minhu أن تتزوج بآباء زوجها أو أجداده أبدا إجماعا لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم كما يحرم عليها التزوج بأبنائه وفروع أبناء أبنائه وبناته من الرجال أبدا إجماعا لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف Yang ketiga diharamkan atas wanita. Ya, yakni istri. Ba'da tolakiha min zaujiha setelah dia dicerai dari suaminya atau karena wafat suaminya ya dan inqidha iddatiha minhu sudah selesai masa iddahnya apakah karena dicerai atau wafat walhasil masa iddahnya sudah selesai maka diharamkan bagi wanita antatazawwaja bi abai zaujiha untuk dia menikah dengan uh, ayah dari suaminya yakni mertua mertua lelakinya mertua laki-lakinya ya haram bagi istri mertua mertuanya yang laki-laki ya tentunya au ajdadihi ya atau kakek dari suaminya ya ke atas menjadi haram selama-lamanya secara ijma. Jadi ini sama ya. Mertua dari sisi suami atau mertua dari sisi istri itu haram untuk dinikahi. Ya. Naam dan ke atasnya. Ya, bukan mertuanya saja tapi uh, nenek ya di atasnya mertua nenek dari istrinya atau kakek dari suaminya Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Ya, diharamkan untuk menikah dengan uh, mertua-mertua uh, kalian yang dia itu dari sulbi-sulbi kalian. Nah, maksudnya uh, apa? Halailu abnaikumul ladina min aslabikum halail di sini diharamkan istri-istri anak kandungmu. Ya. Dalam hal ini menantu. Afwan, diharamkan ibu-ibu istri mer, istrimu yakni yakni mertua. Naam. Jadi halail abnaikum alladziina min aslabikum yakni diharamkan ibu-ibu dari istrimu, yakni mertua perempuan. Naam. Demikian pula kama yahrumu 'alaiha at-tazawwuju bi abna'ihi wa furu'i abna' abna'ihi wa banatihi. Demikian pula haram atas atas wanita ya atau istri menikah dengan menantunya ya dan ke bawahnya Nah, ini sama dengan uh, pembahasan sebelumnya. Jadi dari sisi laki-laki dan dari sisi perempuan, dari sisi suami, dari sisi istri. Haram mertua dan haram juga menantu. Ya. Nah, keharaman ini adalah keharaman yang abadian. Demikian pula yang keberapa ini yang keempat Ya, jadi yang keempat, yang pertama tadi apa? Mertua laki-laki, ya. Yang kedua mertua perempuan. Yang ketiga adalah mena menantu. Ya, baik menantu dari laki-laki atau dari perempuan. Nah, kemudian yang keempat diharamkan ala zauj ayadon an yajma'a baina zaujatihi wa ukhtiha. Diharamkan mengumpulkan ya wanita dengan saudaranya. Jadi haram menikahi ipar, ya. Haram menikahi apa? Ipar yakni dua wanita mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, kecuali dicerai dulu satunya baru menikahi yang lainnya, maka itu boleh. Ya, sebagaimana dalam hal ini Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sehingga beliau digelari dengan uh, Dhunnurain. pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu uh, siapa? Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ya. Akan tetapi setelah meninggal yang pertama, ya adapun mengumpulkan masih hidup secara bersamaan maka ini diharamkan. Ya, tidak boleh menikahi secara bersamaan dua wanita yang bersaudara. Nah, Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini. Diharamkan untuk kalian mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Naam. Au bainaha wa baina ammatiha au khalatiha ijma'an. Juga haram mengumpulkan seorang wanita dengan tantenya. Ya, tante dari ayahnya atau tante dari ibunya. Ya, diharamkan menikahi wanita bersama mengumpulkan keduanya dengan tantenya. Ya, amma atau kholahnya. Nah, ini sama hukumnya dengan wanita yang bersaudara. Ya, sama saja apakah saudaranya saudara sebapak atau seibu, ya. Saudara sebapak atau seibu, lebih-lebih saudara seayah dan seibu. Semua sama, yakni haram untuk mengumpulkan keduanya secara bersamaan. Wa nahwu dzalika mimma huwa mabsutun fi mawdi'ihi dan selainnya dari hal-hal yang telah dijelaskan secara terperinci pada pembahasannya. Nah, maka ini barakallahu fikum di antara bentuk kehormatan yang ditimbulkan dari uh, akad pernikahan. Nah, ini cabang yang ketiga dan yang terakhir dari cabang eh, cabang cabang yang keempat, yang terakhir dari pembahasan atau sub pembahasan yang kedua ini adalah subutu haqqit tawarus yaitu menetapnya hak warisan. Yarhamkallah. Menetapnya apa? Hak warisan, yakni dengan sebab akad pernikahan maka timbul hukum saling mewarisi. Ya, muncul hukum apa? Saling tawaruf, saling mewarisi antara suami dan istri. Yang sebelumnya tidak. Ya. Berkata penulis rahimahullah yathbutu haqqut tawarus baina zawjaini bimujarradi itmami aqdi zawaj walau lam yatim walau lam yatim ad-dukhul lianna lianna silata rabitata bainahuma hiya silatun sababiyatun ay sababuha aqdu zawaj fayatawarathani bisababihi illa liwujudi liwujudi mani'in min mawani'il irth telah tetap hak saling mewarisi antara suami istri karena semata-mata eh, sahnya akad pernikahan yang terjadi. Walau lam yatimmad duhul, walaupun belum terjadi duhul. Ya. Sekalipun belum sempurna ya yakni belum terjadi duhul, karena hubungan ikatan antara keduanya adalah hubungan sebab Ya bukan hubungan nasab tapi hubungan sebab musoharoh tadi. ini sebabnya adalah akad pernikahan. Terjadinya akad. Ya sehingga dengan sebab itu keduanya saling mewarisi ya illa liwujudin liwujudi mani'in kecuali kalau ada penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Nah, kecuali ada bab penghalangnya, ini bab hajib. Ada yang menghijabinya, ya baru bisa gugur hak warisannya. Ya, sesuai uh, rincian dalam pembahasan uh, al-irth ini, pembahasan warisan. Wa qad haddada Allah Ta'ala miqdarul mirath likullim minhuma. Jadi pembahasan warisan ini ya terperinci barakallahu fikum dan membutuhkan apa uh, <coughs> pembahasan khusus ya terkait dengan hukum-hukum waris ini. Naam, apalagi dalam hal pembagiannya. Ya ini sedikit lebih rumit dan membutuhkan apa? Uh, pembelajaran khusus. Ya, pembahasan khusus. Barakallahu fikum. Demikian pula membutuhkan muroja. Ya, bagi yang telah belajar kalaupun sudah belajar namun tidak muroja, ya, ini sulit. Ya, untuk berfatwa terkait dalam hal warisan kecuali yang umum-umum. Ya, Naam. Dan sungguh Allah Ta'ala haddada mikdarul miras likulli minhuma. Allah telah menetapkan takaran warisan, ukuran warisan bagi masing-masingnya, bagi suami dan istri. Fa'idha matati zawjatu akhada az-zawju nisfa tarikatiha. Illam yakun laha walad. Au min ghairihi. <coughs> Illam yakun laha waladun minhu au min ghairihi wa akhadha rub'a tarikatiha in kana laha walad waladun minhu aw min ghairihi apabila jadi pembagiannya yaitu apabila seorang istri meninggal seorang istri meninggal berarti dia meninggalkan harta ya maka hartanya menjadi harta warisan akhadha zauju nisfa tarikatiha bagian suaminya suaminya mendapatkan warisan yaitu dia dapatkan seperdua dari harta peninggalan istrinya. Illam yakun laha walad minhu au min ghairihi. Kalau memang istrinya itu tidak punya anak. Ya, jadi kalau istrinya tidak punya anak, baik anak dari dia atau anak dari yang lainnya, dari laki-laki yang lain, walhasil dia tidak punya anak. Maka suami mendapatkan harta warisan istrinya tadi yang meninggal seperduanya Ya. Jadi kalau satu juta dia ambil ratus ribu. Ya. Setengahnya. Itu menjadi warisan. Kenapa? Karena istri tidak punya anak. Kalau dia punya anak, akhadha rubu' ya akhadha rubua tarikatiha dia mendapatkan seperempat ya kalau istri tadi punya anak, ingkana lahawalade, maka suami mendapatkan seperempat. Seperduanya dari setengah. Seperduanya setengah adalah seperempat. Jadi ini untuk suami, ya, yang ditinggal mati oleh istrinya, istrinya tidak punya anak, maka suami mendapatkan warisan istrinya seperdua. Kalau istrinya punya anak, maka suami mendapatkan warisan istrinya seperempat dari hartanya. Ya. Wa idza mata zauju az-zawjatu rubu'a tarikatihi illam yakun lahu walad waladun minha aw min ghairiha. Sebaliknya sekarang uh, yang meninggal suami. Ya. Kalau suami meninggal meninggalkan harta, maka istrinya mendapatkan warisan. Kalau suaminya tidak punya anak, maka warisan bagian istri seperempat rubu atarikatiha dapat seperempat kalau suaminya punya anak ya seperduanya dari seperempat berarti seperdelapan wa akhadat thumuna tarikatihi in kana lahu walad minha aw min ghairiha ya dia dapat seperdelapan kalau suaminya punya anak <clears throat> baik dari dia atau dari yang lainnya Nah, walhasil laki-laki itu punya anak suaminya. Maka istri mendapat seperdelapan. Fakana tanwi' at-tanwi'u fi fi nasibaini murtabitan murtabitan biwujudil far'i al-warith wa adadihi. Nah, apa ini? فكان التنويع في النصيبين مرتبطا بوجود الفرع الوارث وعدته <clears throat> فإذا وجد الفرع الوارث للميت كان للآخر أقل الفردين وإذا انعدم الفرع الوارث للميت كان للآخر أكثر الفردين وهو ميراث ثابت بين الزوجين بنص بنص قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين <clears throat> نعم sehingga Eh, jenis-jenis uh, bagian warisan yang didapatkan masing-masingnya itu terikat dengan adanya far al waris ya adanya ahli waris ya dan jumlahnya ya kalau di, di, didapatkan ada cabang ahli waris bagi yang meninggal bagi mayit maka ini berarti akan mengurangi ya bagiannya suami atau istri semakin berkurang bagiannya. Kalau ada cabang-cabang ahli warisnya seperti anak tadi. Ya, kalau tidak ada berarti bagiannya suami atau istri semakin lebih besar. Semakin lebih besar. Nah, maka ya harus dilihat uh, far al waris, ya cabang-cabang ahli waris yang lainnya. Nah, wa huwa mirathun bayna zaujain. Maka ini adalah warisan yang telah ditetapkan ya antara suami istri. Ini berdasarkan nas firman Allah taala masih di dalam suratun Nisa. Ya. Ini ayat ke-12. Ya, nisa ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum bagi kalian, yakni para suami, adalah seperdua dari peninggalan istri-istri kalian. Jika istri kalian tidak punya anak. Jika istri kalian punya anak, falakumur rubu' <clears throat> mimma tarakna. Maka bagi kalian para suami seperempat dari peninggalannya. Ini mimba diwasiatin Ini setelah dikeluarkan kalau ada wasiatnya, ya. Kalau ada wasiat yang mereka wasiatkan atau ada utang, maka dikeluarkan dulu uh, wasiat tersebut yang tidak boleh lebih dari sepertiga kalau sudah apa sudah sakit keras ya sakit yang tidak diharapkan kesembuhan maka boleh berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya dari peninggalannya nah namun kalau dia masih sehat boleh dia berwasiat untuk membagi-bagi hartanya ya dengan pembagian yang adil kepada seluruh ahli warisnya sehingga dia tidak meninggalkan warisan. Itu boleh. Ya, selama dia masih sehat, barakallahu fikum. <clears throat> Tetapi kalau tidak ada wasiat, maka harta peninggalannya wajib dibagi secara warisan. Setelah mengeluarkan apa? Utang. Ya, utang-utangnya dikeluarkan, kemudian menjadilah sisanya menjadi harta warisan untuk dibagi secara uh, adil berdasarkan Eh, hukum-hukum uh, warisan. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian sebaliknya walahunna rubu bagi para istri seperempat dari peninggalan para suami in lam yakun lakum walad jika kalian para suami tidak punya anak fa in kana lakum walad jika kalian suami punya anak falahunna thumun bagi para istri seperdelapan dari peninggalan kalian itu pun setelah dikeluarkan wasiat dan juga utang. Wa umumi hadhil ayah yadullu ala mirath az-zawjaini ba'dihima min ba'd. Tinggal sedikit saya selesaikan ya. Barakallahu fikum atau saya langsung terjemah saja. Naam. Uh, belum ya, masih jam 5. 3 menit. Taib. Uh, saya lanjutkan, selesaikan kitab ini tinggal sedikit insyaallah. Nah, jadi berkata penulis rahimahullah, keumuman ayat ini menunjukkan atas warisan antara suami istri sebagian lain kepada sebagian yang lainnya. Sawa'un kanat ba'da duhul au qablahu. Sama saja warisan itu terjadi setelah adanya duhul atau belum. Ya, yang jelas ukurannya semata-mata terjadi akad. Naam. Maksudnya terjadi akad belum sempat duhul meninggal. Ya. Berarti berlaku warisan. <clears throat> nah, karena alasan ya warisan ini adalah semata-mata akad. Akad dan nikah. Nikah yang sahih tentunya. Ya, kalau akad nikah yang tidak sah seperti tidak ada wali dan sebagainya, maka itu tidak sah. Karena akad nikahnya tidak sah, maka tidak menimbulkan juga hukum warisan. Nah, sehingga akad nikah yang dianggap e, bisa menimbulkan hukum waris mewarisi adalah akad nikah yang sah, yang mustaufin li syurut, yang memenuhi syarat-syarat. Fayat fatarattaba alaihi ahkamuhu wa minhal mirath. Sehingga muncul hukum-hukum diantaranya adalah hukum warisan yaitu akad nikah yang sah, bukan yang yang tidak memenuhi syarat-syarat sah. Hal ini didasari dengan hadis Al-Qama ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya <clears throat> Al-Qama pernah didatangi ya utiya fi imra'atin seorang wanita eh, tazawwajaha rajulun ada seseorang lelaki yang menikahi wanita. Ya famata. Ya famata anha. Lelaki itu meninggal. Ya, sudah akad. Kemudian lelaki itu meninggal. Walam yafrid laha sadaqan walam yadkhul biha. Lelaki itu belum menyebutkan, belum sempat menyebutkan nilai maharnya. Ya, sudok, sodaknya belum. Walam yadkhul biha dan laki-laki itu belum sempat dukhul ya uh, yang meninggal afwan yang meninggal adalah perempuan ya bukan lelaki istrinya meninggal fakhtalafu ilaihi qariban min syahr la yuftihim maka orang-orang berselisih keluarganya ya uh, hampir sebulan sahabat Ibnu Mas'ud tidak memberi fatwa ya tidak memberi fatwa kurang lebih sebulan Thumma qala, kemudian setelah itu beliau berkata, "Aralaha sodako nisaiha la waksa wala syatot, wala hal miroth, wa 'alaiha al-iddah." Fashahida Ma'qil ibnu Sinan al-Ashja'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa' binti Washiq bimithli ma qadaita. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud setelah sebulan beliau berkata, aku berpendapat bahwa laha sodako nisaiha. Ya, bagi wanita yang meninggal tadi, itu wajib diberikan maharnya, nilainya atau kadarnya adalah sebagaimana kadar saudara-saudaranya, mahar dari saudara-saudara wanitanya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Atau tidak kurang, tidak lebih. Nah, Berarti di sini dalil bahwasanya mahar e, wanita yang meninggal yang belum sempat di diberikan maharnya dan belum sempat disebut nilai maharnya, maka mengukur maharnya adalah diukur dengan yang semisalnya dari e, saudara-saudaranya. Ya, kalau saudaranya misalnya maharnya e, nilainya 500 ribu, maka itu yang diberikan. Nah, juga sahabat Ibnu Mas'ud memutuskan walahal mirath. Bagi wanita tadi yang belum sempat digauli, meninggal, dia juga punya hak warisan. Ya. Wa alaihal iddah dan atasnya juga iddah. Uh, afwan ya. Saya keliru yang apa yang meninggal lelaki. Tadi saya bilang yang perempuan ya sudah benar, yang meninggal apa? lelaki. Fama Ta'anha, yakni lelaki itu meninggal dari istrinya. Maksudnya yang meninggal dia, suami. Dan dia, sang suami tadi belum menyebutkan maharnya. Maka setelah sebulan, sahabat Ibnu Mas'ud memutuskan, ya tetap perempuan itu diberikan maharnya. Nilainya seperti yang saya sebutkan tadi. Nilainya sama mahar-mahar dari saudara-saudaranya. Dilihat di situ, diambil patokan pada saudara-saudara perempuannya. Enam juga ditetapkan baginya warisan. Jadi berarti wanita itu mewarisi harta suaminya yang meninggal walaupun belum digauli. Wa alaihal iddah dan juga atasnya iddah. yakni masa iddah. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah arba'ata ashurin wa asyra. Empat bulan sepuluh hari. Ya. Fasyahida Maqil ibnu Sinan al jai Maka sahabat Ma'qil bin Sinan al asjai radhiyallahu taala mempersaksikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hal yang sama seperti yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud yaitu terkait dengan Barwa binti Washiq. Ya, pernah terjadi. Barwa binti Washiq diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti apa yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud ya berarti dia mendapatkan taufik ya keputusannya benar sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW di masa hidup beliau dan itu dipersaksikan oleh makhluk bin Sinan Al-Asja'i radhiyallahu taala <clears throat> Wallahu taala alam bisawab sebagai penutup setelah itu beliau penulis uh, menutup kitabnya ini dengan ucapannya wa khitaman ya dan sebagai penutup inilah hak-hak yang berserikat di dalamnya suami istri yang syariat yang hakim telah menjelaskannya dan mengurutkannya ala sihatil aqdi syar'i berdasarkan akad yang syar'i dan sah ya ala madar hadhil hukuk ala hilil isyrati zaujiyah dan menjadikan <clears throat> hak-hak tersebut Nah, diantaranya adalah halalnya pergaulan suami istri dan yang demikian ini ya asyar Muhammad Abu Zahra ila hadal mihwar al-asli biqaulihi ila akhirih kemudian beliau menukilkan keterangan Muhammad Abu eh, Zahra terkait dengan uh, pokok pembahasan yang ketiga ini nah kemudian uh, beliau mengambil faidah darinya nah wallahu taala a'lamu bisawab wal ilmu inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yaumiddin wa sallama tasliman. Naam. Demikian kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya insyaallah taala kita akan menentukan kitab berikutnya. Nah, kalau ada masukan dari antum, falitafaddal kitab yang kita akan bahas berikutnya untuk hari Ahad seperti ini. Nah,